Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum isanin ila yaumiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim majelis cahaya hati para guru-guru yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah kembali Allah beri kesempatan kita dari sisa umur yang tinggal sedikit ini disenangkan amal saleh dan diantara amal saleh adalah duduk di majelisnya sesuai dengan doa kita doa keselamatan yang diajarkan oleh Rasulullah waziyadatan fil ilmi agar hari-hari kita bertambah ilmu ilmu yang membuat kita semakin cinta dengan Allah semakin cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin cinta dengan Al-Qur'an makin cinta dengan sunnah sehingga hidup kita di dunia yang sebentar ini bahagia sebelum bahagia sebenarnya di akhirat nanti kita bersama Ustadz Hari Rijal Beliau alumni Pondok Pesantren Darun Najah, adik kelas Arifin. Tapi ilmunya kakak kelas Arifin. Dan beliau ingin menyampaikan tema bahagia dunia, bahagia akhirat. Sebelumnya kita dengar dulu taujih Rabbani agar kita semua mendapat rahmat Allah. Qari imam besar Masjid az Mari kita simak. Surah Al-Baqarah ayat 201 202. Di rumah dimanapun buka simak bersama.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 Ayat yang tadi dibacakan oleh Qori jelas ini adalah idaman kita semua. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan ternyata Allah memberikan redaksi doa agar kita bahagia di dunia dan di, akhirat kelak. Redaksi doanya sudah diberikan oleh Allah. Tinggal pertanyaannya ama ada sama diri kita. Mau? Tidak. Sampai-sampai redaksinya Allah ciptakan. Nah, andaikan kita sudah berdoa dengan doa yang memang redaksinya dari Allah, maka ternyata tidak cukup dengan doa untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka harus ada yang kita lakukan. Dan ini andaikan kita mampu melakukan ini. Ada empat tabiat manusia yang tidak bisa kita tinggalkan. Namun andaikan kita mampu merubah empat tabiat ini menuju ke empat yang harus kita lakukan, maka dialah insya Allah orang yang termasuk Rabbana atina fid dunya Hasana, wa fil akhirati hasana. Apa empat itu? Yang pertama adalah an-naum ilal qabri. Tidur. Tidak ada satu orang pun yang tidak membutuhkan tidur karena tidur adalah tabiat manusia. Namun siapa yang mampu merubah tidurnya menjadi kubur, Kenapa kalimatnya an-naum ilal qabri? Tidur menuju kubur. Karena memang hakikatnya tidur itu adalah gladi resik kematian. Kita perhatikan. Ketika kita mau tidur, dalam bahasa Arab tidur itu an-naum. Sebagaimana kita dengar kumandang sholat ketika subuh, as-salatu khairum minan Kenapa ketika kita mau tidur Rasul mengajarkan doanya bukan dengan kalimat naum tapi dengan kalimat maut. Doa tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa mesti dengan kalimat maut? Karena memang tidur adalah gladi resik kematian. Berarti kalau sudah gladi resik hari hanya tinggal sebentar. Permasalahannya kok sudah gladi resik kematian masih sempat korupsi. Sudah gladi resik mati kok masih sempat korup? Ada nggak orang yang begitu? Wah, Wong sudah gladi resik mati kok masih sempat kagak mau mendirikan syariat ilahi. Wong sudah gladi resik mudah mati kok masih males malesan untuk menghidupkan sunat Nabi. Wong sudah gladi resik mati kok masih galak sama bini. Wong sudah gladi resik kok males ngaji. Padahal hakikatnya orang yang mau selamat harus ngaji. Harus ngaji. Apa itu ngaji? Ternyata kenapa orang yang ngaji dapat jaminannya selamat dunia dan di akhirat? Ternyata kalimat ngaji ini dari Jawa. Apa itu? Ngaji. Nga itu sanga, ji itu siji. Maka orang yang ngaji adalah orang yang mampu lubang sanga yang ada di dalam badan kita. Mana lubang yang sanga? mata. Dua. Berarti orang yang ngaji itu dia yang orang yang mampu menjaga dua matanya. Lagi kuping dua. Orang yang ngaji itu orang yang mampu menjaga kedua telinganya. Orang yang ngaji itu orang yang mampu menjaga kedua hidungnya. Lubangnya, bukan hidungnya dua. Orang yang ngaji itu orang yang mampu menjaga mulutnya. Kalau dihitung-hitung ini semuanya ada tujuh. Sedangkan tadi nga itu adalah sa, yang dua mana? Ah, udah tahu tuh, nggak usah gua sebutin lagi dah. Terus lubang yang sijinya mana? Lubang yang siji adalah lubang kubur. Maka orang yang ngaji adalah orang yang selalu menjaga lubang yang sangat dan mampu menjaga lubang yang siji. Gimana cara menjaga lubang yang siji? Fatah faina khairizadet dengan bertakwa. Maka lubang yang siji mampu kita jaga. Satu. Yang kedua, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat, kita mampu merubah al-fakhru ilal mizan. Setiap manusia mungkin termasuk diri kita berpotensi untuk sombong. Maka siapa yang mampu merubah apa yang berpotensi untuk sombong padahal itu datangnya dari Allah semata menuju timbangan Allah maka dialah orang yang akan selamat dan bahagia dunia dan akhirat apa yang bikin sombong biasanya di antaranya adalah harta harta andaikan harta yang Allah titipkan ini benar-benar kita ingat sementara di sudah melewati gladi, resik berkali-kali kematian, maka alihkan harta itu bukan kesombongan, tapi buat mizan timbangan amal baik kita. Karena hakikatnya Allahu Akbar saya teringat perkataan Luqmanul Hakim bahwa di dalam diri kita manusia ini terbagi menjadi tiga. Asulus lillah wasulus lidut wasulus linapsi sepertiga itu untuk Allah dan akan kembali kepada Allah mahwa itu adalah ruh akan kembali kepada Allah lantas sepertiga lagi lidut apa yang akan jatahnya cacing dan sejenisnya itu badan anggota tubuh kita ini yang kita rawat dengan begitu banyak mengeluarkan duit Hakikatnya ini adalah haknya cacing dan sejenisnya. Maka yang hakikatnya milik kita linapsi apa itu? Yaitu amal soleh. Amal soleh. Harta yang kita punya, yang hakikatnya adalah titipan Allah Jalal Jalal. Andaikan kita sadar, dan pengen benar-benar mendapat mendapat kebahagiaan dunia akhirat, mampu kita arahkan, mampu kita rubah, mampu kita diperuntukkan lil mizan untuk timbangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah arrahatu ilasirat sirat. Waktu kosong setiap diri kita pasti punya waktu kosong. Namun orang yang cerdas, yang ingat bahwa kita sudah mulai gladi resik kematian, maka waktu kosong itu kita arahkan menuju sirat. Jembatan nanti di akhirat. Dalam artian tidak ada waktu sedetik pun yang kita lewati tanpa adanya nilai ibadah. Helahan nafas kita harus dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah. Tidak ada terpikir lagi kita untuk memikirkan kejelekan orang karena memang kita sibuk dalam kebaikan dan perbaikan kita sendiri. Karena apa? Hakikatnya adalah setiap saat kita melakukan mampu melakukan ibadah, pertanyaannya mau atau tidak kita melaksanakan hal itu. Yang terakhir. Dan yang terakhir adalah asyahwatu ila ta'ah keinginan. Pasti semua kita punya keinginan. Dan untuk mencapai keinginan itu, kita kemas dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun usaha kita bagi orang yang beriman pantang keluar dari rel-rel keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Waktu yang diberikan terlalu sebentar dan orang beriman tahu persis dunia bukan tempatnya. Maka tidak heran ia disibukkan dengan ibadah. Amal saleh, kemuliaan akhlak, dakwah, dan terus ia muhasabah diri. Dan itulah yang membuat dia sibuk. Sehingga malam terasa pendek baginya karena ia nikmat dengan qiyamul lail. Karena naumnya sudah ingat kematian. Siangnya pun terasa terlalu cepat berlalu karena disibukkan dengan ibadah dan amal saleh. Sehingga dunia benar-benar terasa sebentar baginya. Wa idza marru bilagwi marru kirama Karakteristik seorang mukmin itu Allah gambarkan bila ia menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat. Maka demi keriduan Allah, demi keselamatannya di akhirat, semua ia tinggalkan. akiyasumin ummati aktsarakum zikral maut wa asyaddu istidadan lah. Umatku yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Maka bangunlah mahkamah kesadaran itu setiap saat. Sebentar lagi kita wafat. Tiada yang paling membahagiakan kita. Masih ada sisa umur sedikit yang Allah sisakan untuk kita dan jadwal kematian yang semakin mendekat. Ikhwah, Tadi beliau menyebut harta pun tidak dibawa, tapi ada harta yang dibawa. Harta itu fana, tapi akan menjadi kekal bila diinfakkan di jalan Allah. Bernilai amal jariah. Alhamdulillah Majelis Azikra sedang membangun pondok pesantren dan sekarang sedang dibangun masjid di desa Cibadung, Gunung Sindur, insya nanti namanya menjadi Cisoleh.